apa yang masih di luar segera masuk santri besar Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya akhana. Man saya qra min fadlik ya antaya Pak Komar. Ya رعاته وأمر معافى sebelum menjelaskan berikutnya, seperti biasa, merojaah kholilan, tentang pasal yang kedua bayan at-tariq ila tahdzib akhlak. Baik. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit sombong? Yakub dengan melawan kebalikannya yaitu dengan tawadu Sebagaimana juga ketika mengobati badan-badan kita yang terasa panas, maka dengan cara mencari yang dingin. Ya koloh, Dengan cara dikompres misalnya. Fisik kita ya demam. Anak kecil panas badannya yang sangat. Maka ketika panas dilawan dengan yang dingin. Dengan dikompres kepalanya jidatnya. Demikian juga penyakit-penyakit hati ketika muncul kibar, sombong, maka penyembuhannya dengan cara tawadu. Untuk menumbuhkan sifat tawadu dengan cara membaca hadis Nabi, dengan cara membaca tentang fadilah tawadu sifat tersebut bagaimana? dan sebagainya di antara penyakit-penyakit hati. Apakah sombong, apakah bahil terhadap sebuah harta, maka dicari lawannya. Dicari lawannya bahil. Maka lawannya adalah saho. Nah ini. Ini torekoh ketika untuk mendidik, untuk mengarahkan kepada akhlak yang baik, tak kala mungkin di antara kita terkena penyakit-penyakit hati tersebut. Dan di sini kata beliau asaddu hajah ra'id li nafsihi. Ya, yang terpenting ketika dia sedang terapi penyakit tersebut, bagaimana ya taslah sedang menjalankan terapi-terapi demikian, maka kata beliau yang sangat terpenting yang sangat dibutuhkan ketika dia ingin menempuh jalan itu apa Hamzah Ibrahim Sofyan Ewa, azam yang kuat Keinginan yang sangat kuat Ingin menyembuhkan penyakit-penyakit sombong, penyakit bahil Jangan apa setengah-setengah ya maju mundur maju mundur maka harus mempunyai kuatul azmi. Keinginan yang sangat kuat untuk menghilangkan penyakit tersebut. Maka kalau dia setengah-tengah ya, ragu-ragu enggak continue, enggak terus-menerus untuk menghilangkan hal yang demikian, ini jauh dari keberhasilan, jauh dari kebahagiaan. Dan kapan terasa lemah, ya terasa berat, ujiannya sangat berat, yang dia lakukan adalah tasebar untuk berusaha memaksa dirinya bersabar. <clears throat> Ini ketika terasa berat ya, terasa ujiannya sungguh luar biasa untuk menghilangkan penyakit itu, maka dia harus tasabar, memaksa dirinya untuk melatih sabar di dalam menempuh godaan-godaan syahwat tersebut. Dan tak kala dia enam mungkin terjadi melanggar ya ternyata dia terjatuh ya apa yang ia lakukan ingin menghilangkan penyakit-penyakitnya dari apa mudah pendendam misalnya mudah naik pitam cepat marah dendam kemudian tidak terkontrol sehingga dia harus melampiaskan kemarahannya dan memukul, membabi buta. Bagaimana tindakannya ketika terjadi seperti ini? Iza Eh? Sabar. Ini sudah terjadi ini, sudah ngamuk ya, memukul. Bagaimana Abdul Wahab? Ayo. Jadi dia harus mengikop dirinya. Dia harus memberikan hukuman pada dirinya agar tidak terulang kembali untuk hari berikutnya, hari berikutnya. Mengikop dirinya. Terserah ikopnya apa, ya. Apa dengan cara bersodakoh? Nah ini. Apakah dengan cara memberikan hadiah kepada orang yang dipukul Nah, demikian. Ini ketika sudah terlanjur ya ingin menghilangkan rasa mendendam, menghilangkan rasa marahnya dia, mengekang kok nggak bisa, terlanjur sudah dengan cara mengikop dirinya. Nah ini apa yang diterangkan oleh mu'alif rahmatullah alaihi. Kemudian masuk berikutnya al-faslul salis. Pasal berikutnya yang ketiga fi alamati maradil qalbi wa adihi ilal sihah. Pasal tentang tanda tanda sakitnya sebuah hati dan mengembalikan hati tersebut ketika sakit menuju ke sehat kembali. Nah ini mengembalikan hatinya yang sakit mengembalikan ke yang sehat kembali biar sehat walafiat wa bayani tariqi ila ma'rifatul insan uyuba nafsihi dan al-bayan penjelasan tentang jalan agar manusia mengetahui aibnya dirinya. 6. Ini yang akan dijelaskan oleh muallif. I'lam anna kulla atwin khuliqa li fi'lin khasin. Ketahuilah bahwasanya semua anggota tubuh anggota tubuh ada tangan ya ada kaki ada mata ada hidung dan sebagainya kullu atwin semua anggota tubuh badan khuliqa ini diciptakan untuk yakni perbuatan yang khusus artinya mempunyai tugas-tugas masing-masing setiap anggota badan tersebut. Tangan punya tugas tersendiri. Punya tugas yang sifatnya spesifik ya, tugas yang tersendiri. 6. Tangan tugasnya yakni diantaranya memegang ya, kemudian menolong, mengangkat, ini tangan. Di antara tugas-tugas tangan kita masing-masing. Al-muhim cara serampangan adalah memegang. Nah ini, memegang sesuatu. Kaki juga demikian, mempunyai tugas tersendiri, melangkahkan. Mata juga demikian mempunyai tugas tersendiri yaitu melihat. Nah ini, ini masing-masing anggota badan punya tugas masing-masing yang berbeda-beda fa'alamatu maradihi ayata'adzaru ayata'adzira minhu dalikal fi'lu maka tanda sakitnya sebuah anggota badan tersebut enam tanda tangannya sakit ya tanda kakinya sakit tanda matanya sakit itu adalah yata'adzar ketidakmampuan untuk menjalankan tugasnya. Ini ini tanda tangannya sakit, ya matanya sakit, ini ketidakmampuan untuk menjalankan tugasnya. Matanya sakit, misalnya, matanya sakit. Tandanya adalah matanya nggak bisa melihat dengan semaksimal mungkin. Mungkin matanya belekan misalnya, ya, matanya belekan ini enggak akan bisa melihat dengan apa jernih untuk mungkin membaca terganggu. Tangan juga demikian, ketika tangannya sakit untuk mengangkat, untuk menyentuh, ya mungkin seorang santri ketika dia santri ingin menulis, ini terganggu untuk menulis. Nah, ini sehingga di sini enam tanda sakitnya sebuah anggota badan itu adalah ketidakmampuannya dia untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Atau yasduru minhu ma'a minal idrob. Atau tak lagi dia melaksanakan tugasnya nam bersama yakni ada goncangan darinya. Bisa ya, tapi goncang. Dia bisa melaksanakan tugasnya. Dia bisa tangannya menentuh bisa, kakinya bisa melangkah, matanya juga bisa melihat, tapi goncang. Artinya tidak sempurna di dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, mungkin sama sekali nggak bisa untuk menjalankan tugasnya, Ayat ta'adzar, sama sekali nggak bisa untuk melihat, mungkin karena ya kena tembakan atau mungkin apa tangannya ceklek, ini nggak bisa untuk mengangkat, sama sekali nggak bisa. Nah sebagian enam bisa tapi goncang. Ya karena sedikit sakitnya, tidak terlalu parah. Nah ini ini anggota badan. Fa maradul yaddi ta'adzur ta'adzurul batsi dan sakitnya sebuah tangan yakni ketidakmampuannya dia memegang ini ya kemampuan dia memegang sesuatu tangan untuk angkat ya untuk angkat bata misalnya atau menulis ini nggak mampu sebagaimana takwa tangannya sehat wa maradul aini ta'adzurun ta'adzurul ibsar dan sakitnya sebuah mata yakni kemampuannya dia untuk melihatnya ini sakitnya sebuah mata wa maradul qalbi dan sakitnya sebuah hati adalah ayat ta'adzara alaihil fi'luhul khassu. 6. yani sakitnya sebuah hati. 6 adalah ketidakmampuannya dia nah melakukan yakni melakukan hati ini yang khusus. Ketidakmampuannya dia melakukan tugas-tugas yang khusus. Apa sih tugasnya hati? Apa sih tugasnya? Enam hati tersebut tercipta ini untuk memahamkan, memahami sebuah ayat-ayat Allah untuk apa? menerima sebuah ilmu untuk cinta kepada Allah taala. Lain ini diantara tugas tugas hati. Enam untuk beribadah untuk enam manusia yang diciptakan untuk beribadah ini al insan yang punya hati, yang tujuannya hatinya ini untuk beribadah kepada Allah Taala. Naam. Alladzi khuliqa di ajlihi, yang mana diciptakan ya karenanya. Naam diciptakan karenanya. Manusia ada hati diciptakan karena memang dalam rangka untuk beribadah. Nah, tak kala dia nggak beribadah kepada Allah Taala, tak kala dia nggak bisa menerima apa yang Allah wajibkan kepada hambanya, hatinya telah mati. Sudah, ini tanda hatinya sakit karena apa? Nggak sesuai dengan tujuan diciptakan manusia yaitu beribadah kepada Allah Taala. Ini, ini enggak enggak enggak sesuai. Masing-masing punya tugas anggota tubuh kita. Wahwal ilmu wal hikmah wal ma'rifah dialah ilmu ini diciptakan ya sebuah manusia diciptakan hati yang apa terdapat di dada manusia ini yang gunanya adalah untuk menyerap sebuah ilmu hikmah ma'rifah Wa hubullah ta'ala wa ibadatuhu ini ini diantara diciptakan manusia diciptakan adanya sebuah hati. 6. Wa isharun dalika ala kulli syahwatin dan mendahulukan mementingkan di atas semua syahwatnya. 6. Syahwat-syahwat yang akan menentang sebuah ilmu. 6. Yang menentang sebuah ibadah maka dikalahkan sahabatnya dan diutamakan cinta kepada Allah Ta'ala, diutamakan sebuah hikmah, diutamakan sebuah ilmu, diutamakan sebuah ibadah kepada Allah Ta'ala. Sahabat yang menyimpang dibuang sejauh-jauhnya. Leni. Ini tugasnya sebuah hati. Nah, sehingga ya di sini <clears throat> Takala ternyata hatinya nggak sesuai dengan tugasnya. Takala hatinya nggak sesuai dengan tugasnya apa yang Allah perintahkan yang, yang, diciptakan memang dalam rangka untuk beribadah ternyata dia enggak mau beribadah. Nah inilah yang dikatakan dalam firman-Nya inna syarra dawab indallahi as-summu wal bukmu alladzina la yaqilun. Ini yang dikatakan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Enam, sejelek-jeleknya binatang yang tinggal di atas permukaan bumi ini. Di sisi Allah Ta'ala adalah asum wal bukmu. Tuli. Bisu. Mereka tuli. Mereka bisu. Tuli. Enggak mau berbicara yang hak. Enam. Tuli enggak mau mendengarkan hal-hal yang baik kebenaran datang nggak mau ia dengarkan kemudian diamalkan amalkan nggak mau bisu mereka nggak mau untuk menyampaikan kebenaran dan hati-hati mereka nggak bisa memahami ayat-ayat Allah Taala nah ini itu itulah sejelek-jeleknya binatang yang terjelek yang tinggal di permukaan bumi yang kita tinggal di sini sehingga di sini Al Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahwasanya ula ilayah sulu lahum hakikatul insan. Bahwasanya mereka tidaklah akan memperoleh sebuah hakikat predikat sebelah manusia. Nah, mereka nggak bisa disebut manusia kecuali memang harus adanya terbedakan dengan ini. yakni hatinya betul-betul harus bisa menjalankan tugasnya. Sebagaimana tangan tugasnya demikian, kaki tugasnya demikian, hati tugasnya demikian. Kalau dia nggak bisa menjalankan tugasnya, la sama al insan. nggak dinamakan manusia, tapi dia adalah dinamakan apa? Al an'am, binatang ternak. Nah, Sailil hayawan. Demikian. Ini perkataan beliau. Dan juga dikatakan dalam sebuah syair beliau menukilkan ahli sair mengatakan la tahda'anna kalluha wasuwaru tis'atu aksarin min tara baqar fi sajaril sarwi minhu mislu laha wara'un wa ma laha atharu nah, ini ini dalam satu sair disebutkan jangan kalian terberdaya dengan pola yang apa jenggotnya sangat lebat putih bentuknya masya Allah Jangan kalian terberdaya dengan mereka. Yang penampilannya sangat bagus. Pakai jubah, pakai jenggot. Enam. Kemudian tis atau akshar 90%. Apa yang kau lihat mereka adalah bakor. Apa? Sapi. Nah ini penampilan-penampilan yang pakai jubah, yang pakai imamah, tapi hatinya enggak hidup nggak sesuai dengan tugasnya, mereka adalah para sapi-sapi. Nam, fi syajari salwi minhum mislu. Di antara mereka seperti pohon sarwi. Nam, yakni pohon bidara. Yang mempunyai tiang tapi enggak mempunyai buah. Nah ini. Demikian ini keadaan mereka orang-orang yang hatinya enggak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana enam tugas-tugas yang lainnya, tangannya, kakinya, matanya dan sebagainya. Maka selanjutnya falaula falau anal insana arafa kulesain. Maka seandainya manusia mengetahui segala sesuatu walam ya'rifillah subhanahu tapi dia enggak mengetahui Allah. nam enggak mengetahui bagaimana ibadah yang benar, bagaimana tujuan hidup mereka enggak mengetahui. Ka'anna kana ka'annahu lam ya'rif syai'an. Maka dia keadaannya seperti orang yang tidak mengetahui. Nah, betul-betul mereka orang yang tidak tahu walaupun dia adalah seorang profesor doktor, ya. Kemudian S3 ini titel-titel yang mereka peroleh, mereka raih semuanya. Tapi ternyata mereka enggak mengetahui tugas hatinya, enggak mengetahui tugas manusia diciptakan di permukaan bumi tersebut, enggak tahu. Nah ini sebenarnya mereka enggak mengetahui sesuatu sedikit pun enggak tahu, walaupun dia titelnya sampai sarjana, profesor, doktor, tapi tujuan hidup enggak tahu, tujuan hati diciptakan enggak tahu, maka mereka kal an'am. Taib. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafadhalu